yang agama. Seorang yang tidak beriman dengan din, din itu bukan agama dalam arti aman. Din di sini adalah al-jaza yaumul kiamat. Seorang yang mendustakan hari kebangkitan, seorang yang tidak beriman kepada yaumul akhir, atau minimal imannya kepada hari kebangkitan, maka akan ada dua penyakit. Satu, ada mutahdillahi subhanahu wa ta'ala. Tidak mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala orang katakan fawailun lil musalli alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum Kenapa? Orang munafik tidak beriman kepada hari kebangkitan. Mereka hadir, mereka salat, tapi apa? Alladzina hum yura'un, sekedar ingin dilihat oleh manusia. Kenapa mereka tidak salat? Dalam arti maknawi, sekalipun jabat mereka melakukan salat. Karena mereka mendustakan hari kebangkitan. Kalau orang sudah tidak percaya adanya hari kebangkitan, hari akhirat, oh dirinya tidak akan dibalas oleh Allah, tidak akan dimintai tanggung jawab. Bebas dia melakukan apa saja. Enggak ada hari kebangkitan. Wayang maun ya? Eh? Maun. Penyakit yang kedua. Bakin. Bahkan al-ma'un itu suatu yang biasalah manusia antar manusia itu memberi. Enggak disayangkan. Andaikan orang seperti itu kita beri tanpa ada rasa sayang. Itu pun tidak dicegah, dihalangi dari manusia. Saking nemennya al ini. Bagaimana ayat yang lebih besar, yang lebih bernilai, lebih berharga? Itu rahasia surat. Ilmah. Dua penyakit besar orang munafik. Tidak mengandungkan Allah. Mereka salat malam. Mereka hadir, salat hadir. Tapi wajib Wail dari bahasa Arab artinya celaka. Untuk zat, untuk celaka. Lawannya wail. Wail untuk karaku. Kalau wail itu celaka. Kalau wail oh, kasihan kau ini. Beda. Nah, kan itu tidak mengaku Allah sehingga sholatnya sholat. Tapi sholatnya tidak ada nilainya. Kalau dilihat orang saja sholat. Nah, maka Allah mengatakan kepada kita, "Fahal antum muntahu?" Apakah kalian mau berhenti dari khamar, dari main, dari mengikuti iblis? Pertanyaan yang tidak perlu dijawab. Ya. Wa qala ta'ala dan Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Innahu aduwwun mudillun mubin." Iblis itu wahai manusia musuh Mobil yang menyesatkan. Mobilon yang jelas. Gamblang. Iblis itu musuh kita manusia. Allah subhanahu wa ta'ala menghabarkan kepada kita. Wa'ala. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan. Inna syaitana lakum aduun fattah. Inna syaitana lakum aduun fattahibuhu aduwa. Innama yadu isbahu liyakunu min ashabi sa'ir. Masya Allah, Allah menjelaskan tentang iblis gamblang ini. Sesungguhnya syaitan itu musuh bagi kalian, wahai Bani Adam. Lalu Allah memerintahkan, Bastahinuhu aduwa, angkat dia jadi musuhmu. Wajib loh kita memerangi syaitan. Wajib. Jihad yang pertama, jihad itu nafsi. Berjihad melawan nafsu kita sendiri. Dengan para boleh ini. Mengamalkan ilmunya. Mendakwakan ilmunya. Bersabar Kemudian jihad syaitan. Berjihad melawan syaitan. Allah Subhanahu wa taala menyatakan seperti ini. Inna syaitan lakum aduwwan fattakhiduhu aduan. angkat dia, nyatakan dia sebagai musuh kita. Inna ma yad'u hizbahu hanya syaitan itu mengajak kelompoknya liyakunu min ashabis sa'ir untuk menjadi penghuni neraka dengan apapun sebutannya syaitan itu ajakannya berujung kepada neraka. Wa qala ta'ala Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wa la yaghurrannakum billahi ghurur Dan jangan sampai memperdayakan kalian terhadap Allah itu seorang penipu. Siapa yang dimaksud al ghurur Penipu ulung ini iblis. Jangan sampai memperdayakan kalian dari Allah sang penipu ulung ini. Siapa? Syaitan ini. Kita ini sudah dinasihati oleh Allah Subhanahu wa taala. ta'ala dan Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat yang setiap saat dibaca oleh kaum muslimin. Alam yadrak. Alam ahad ilaikum ya bani Adam an la ta'khudhu syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Bukankah aku telah mengambil perjanjian dengan kalian, wahai Bani Adam, wahai manusia? Jangan kalian sembah syaitan, sesungguhnya syaitan itu musuhmu yang nyata. Surat apa surah itu. Ya sih. Tinggalkan dia malam Jumat. Jangan menyembah syaitan. Malah dilanggar sendiri ayatnya. Subhanallah. Nah, itu tentang syaitan dan manusia. Jadi dua dua sisi yang tidak bisa bertemu kecuali karena kalah dan tertawa. Kita jangan mau menjadi tawanan setan. Kita jangan mau menjadi korban ini. Allah memerintah kita bertakihu aduan, angkat sebagai musuh. Kita nyatakan. Kita siap berperang melawan setan. Allah berikan senjata kepada kita. Ya, Wafil Quran ini hadza katsir. Ayat-ayat semisal itu di dalam Al-Qur'an sangat banyak. Kemudian nyatakan dalam kitab ini peringatan dari fitnah iblis dan budayanya. Wayang bagi antah dan seharusnya diketahui anak iblis terjadi taqalahu tadbir bahwasanya iblis yang dia disibukkan oleh tadbir membuat kepalsuan dan kerancuan. Iblis ya yang disibukkan dengan bagaimana cara membuat kerancuan di hati kalangan Bani Adam huwa awwalu man ada alaihi amru justru dia itulah orang yang pertama kali urusan itu rancu pada dirinya dia yang kerjaannya mencari bagaimana menipu bagaimana menimbulkan kerancuan di kalangan Bani Adam dia masuk yang pertama kali terjadi kerancuan pada pikiran, pada diri. Eh? Anin nafsi sariqil amin sujud. wa aqada yufadilu bainal usul. Perhatikan ini. Dia berpaling dari nafs jalil yang sorry, yang jelas, yang memerintahkan dia supaya sujud kepada ada berpaling dari ditinggalkan. bukan taklim. Baik. Jadi ini berpaling dari nas yang sorry yang memerintahkan dia supaya sujud kepada Adam. wa aqtaifani bainal usul. Keengganan dia sujud itu dia buat alat yaitu membandingkan antara asal dua asal antara asal dirinya dan asal Adam dijadikan alasan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Menentang Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang sorry, dalil yang tidak ditinggalkan, terus mengambil pendapatnya sendiri. Ini perbuatan iblis yang rancu sumber dia apa? Menyimpang dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat cara berpikir ambil bijak ya seperti ini dalil yang sore yang jelas ditinggal lebih tuanya dengan pendapat pendapatnya sendiri semua yang menyimpang dari agama Allah itu warisan siapa hmm. kalau nggak mampu menolak dalil ditakwil kalau hadis mampu katakan wah ini lemah hadisnya dia katakan lemah tanpa ilmu tanpa pengetahuan. Kalau kamu nggak mampu mengatakan lemah, oh maksudnya. Nah, dengan pikirannya, Iblis meninggal karena yang soleh diperintah sujud kepada Adam. Jelas maksudnya. Dalilnya jelas dari Allah perintahnya. Ditinggalkan berpaling darinya, terus mengambil pendapatnya sendiri, kemudian membandingkan antara dirinya dengan Adam di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dia mengatakan, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min Ya Allah, Engkau ciptakan aku dari api. Sedang ada Engkau ciptakan dari tanah. Terus dia simpulkan sendiri. anak kayu minhu. Saya lebih baik dari dia. Kalau min min nar wa khalaqtahu min Siapa yang mengatakan bahwa bahan api lebih baik dari tanah? Siapa? Apakah ada dalil dari Allah? Apa kabar dari Allah Subhanahu wa taala? Tidak, dari pikirannya sendiri. Untuk membuat alasan dia menolak perintah Allah Subhanahu wa taala. Lo asal saya api ya Allah, sedang dia tanah. Api lebih baik dari tanah. Kalau tadi benar, kalau kamu mintin, anak kayu minggu, Kok suruh sujud? Yang suruh sujud itu yang jelek, itu sama yang bagus. Menganggap dirinya bagus, yang lain Coba ini. Ini kalau ada pada diri kita seperti itu, segera dibuang. Ya. Kalau sudah ada nafsu stamina apa? Kalau Ramadan suruh melihat mudah ya dilihat. Enggak usah aneh-aneh. Nah Nasori jangan ditinggalkan malah lari kepada apa? Pendangkannya sendiri. Oh maksudnya melihat melihat dengan ilmu. Melihat dengan kotak hati Ulama dilihat tidak ada yang pendapat kayak saya ini. Di akhir halaman ada yang membolehkan. Alhamdulillah. Iblis. Lu iblis cari pendapat ulama ya mungkin. Yang cocok dengan hawa nafsu. Kita tidak boleh mengikuti jalan dalam soal. Karena tujuannya bukan mau merojikan atau menguatkan pendapat sesuai dengan dalil. Sudah kadung berpendapat, tidak ada yang mendukung, ya cari-cari. Sedapatnya sekalipun rumput cuma sebesar ini, kalau orang sudah mau tenggelam ya dipegangi. Namanya ahli bidah itu tadi seperti orang yang mau tenggelam. Rumput cuma sebesar ini, dipegangi, barangkali bisa menyelamatkan dirinya. Ya nggak mungkin. Ahli bidah seperti itu. Biar bukan dalil, katanya dalil. Doib itu hadisnya. saya pernah nggak tahu ya gimana saya lupa ada yang mensokikan. Siapa ya? Saya tahu. Tangki saya. Ya. Coba ini yang harus kita pahami. Ini fitnahnya iblis. Diperintah oleh Allah dengan perintah yang jelas, dilawan perintah Allah. Berpaling dari dalil yang sari, berpendapat sendiri, ditimbulkan pula sendiri. Lalu dia sombong. Summa ardafa dzalika bil i'tiraf 'ala al-'ala al-malik al-hakim. Lalu setelah dia mengatakan bahwa dirinya lebih baik dari Adam dengan mengatakan falakkan innar wa khalaqtahu min kemudian diikuti ucapannya dan pendapatnya dan di, di, diikuti dengan berani menggugat Allah Subhanahu wa taala al-malikil hakim dan yang melakukan segala sesuatu dengan hikmahnya. Digugat sama iblis. Allah digugat. Fakala. Maka iblis ini berkata. Ara'aituka. Hada alladhi karamta alaiya. La'in akhartani ila yawmil qiyamah la ahtanikanna duriyatahu illa qalila Wahai Allah, saya beritahu kepadamu. Iblis. Subhanallah. Makhluk yang kamu muliakan lebih dari aku ini. Adam ini. Kalau kamu biarkan aku ini, kamu beri tunda saya ini sampai ya Allah kiamat. Saya akan sesatkan keturunannya semuanya. Kecuali cuma kita seperti Paham Makhluk yang kamu muliakan lebih dari aku yang aku disuruh sujud itu tadi. Kalau kamu biarkan diriku bisa hidup sampai yang kiamat, saya akan keturunan yang semua tidak tersisa kecuali cuma sedikit. Ini apa tekadnya iblis menggugat Allah Subhanahu. Intinya, lah orang cuma kayak itu loh Pak, yang perlu sujud. Menggugat Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Dia yakin orang yang kau aku sujud, kepadanya, kalau kau biarkan aku hidup, saya akan sesatkan semua keturunannya. Gampang itu, ibaratnya begitu. Ini tekad ini di dalam membedah Bani Ya. Wal makna makna dari ayat ini. Akhir ini makaron tabu alaihi. Kabarkan kepadamu ya Allah. Kenapa kau muliakan ada mata saya? Kenapa kau lebihkan ada mata saya? Itu kata iblis. Ya. Sedangkan kalau kau biarkan saya hidup, makhluk itu tadi, saya akan sesatkan semua keturunannya. Mereka bergelimpangan, tidak ada yang mampu kokoh kecuali cuma sedikit. Mudah-mudahan kita tergolong yang sedikit. Ya. Nah, Gharrahu dari al-ihtiral an nafsi fa'al tabulai Seolah-olah dia tertipu dengan angan-angan sendiri, dengan pikirannya sendiri, dengan pendapatnya sendiri. Iblis tertipu seakan-akan apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah kerjakan itu nggak ada hikmahnya. Saya kok suruh sujud sama itu, tuh hikmahnya apa? Ibaratnya begitu, katanya. Ya, Summa adba adalika bin kibri. Kemudian diikuti dengan kesombongan. Sombong. Setelah seperti itu sombong di hadapan Allah Subhanahu wa taala faqala ana khairun minhu. Belum dijawab ulang. Dan kesimpulannya saya lebih baik dari dia. Ya. Nah, cuma intana anjub kemudian dia enggan tidak mau sujud, fa'ahana nafsahu, maka berarti dia telah menghinakan dirinya, allati arada ta'zimaha billah nabi wal iqab. Ketika dia enggan melakukan sujud, berarti dia menghinakan dirinya sendiri, yang maksud si iblis mau mengangkat dirinya. Dia melawan Allah jadi kan maunya menunjukkan dirinya. Anak saya minhu. Tapi justru dengan melawan Allah subhanahu wa ta'ala, berarti dia menghinakan dirinya dengan apa? laknat dan adab Allah Subhanahu wa taala. Ini perlu nakal Jangan kita terlalu percaya dengan pendapat kita. Akal gunanya untuk memahami wahyu Allah, bukan untuk menghadiri. Pelajari kabar-kabar Allah tentang iblis seperti ini, lalu kita masukkan dalam diri kita. Bahwasanya kita betul-betul harus waspada dan hati-hati. Iblis dengan pendapatnya, merasa dirinya baik, maksudnya mau mengangkat dirinya, saya lebih baik dari Adam, saya lebih mulia. Seolah mengatakan Adam yang lebih berat untuk sama saya. Pada kondisi semacam itu, maka sekaligus dia telah menjatuhkan dirinya dengan sehina-hinanya dengan laknat dan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah muslim, Pak muslim Keluar kamu dari manzilah. Ya. Nah, karena itu ketika Allah mengatakan, kalau ada fakrus min hatta inna fakrus. Keluar kamu dari ini. Sungguhnya engkau adalah seorang makhluk yang terkutuk. Dikutuk oleh Allah Subhanahu wa Ya. Wa inna 'alaika laknata ila yaumil dan sesungguhnya atas semua iblis laknatku sampai hari kiamat. Mau iblis secara pantas. oleh Allah, diancam ada oleh Allah, dihinakan secara pantas. Demikian di sini. Ya. Di antara kita iblis dari perbuatan ini kita Kadang-kadang kita enggan taat kepada Allah karena kehidupan manusia. Tidak mau sholat, badannya sehat, tubuhnya kuat, diberi makan minum oleh Allah di kehidupan, suruh sujud sekali aja tidak mau. Apa ada Muslim apa tidak Muslim? Judulnya Muslim, hakikatnya tidak Muslim. Orang yang tidak sholat sama sekali kafir. Ya? Nah, Orang yang nggak sholat sama sekali kafir. Baik. Maka orang yang sama dengan dinasihati ingat ayat Allah Subhanahu wa taala. Yauma yufsatu an salatin wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un. Khashi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah wa qad kanu yud'auna ila sujudi wa hum salimun. Pada hari di mana Allah Subhanahu wa taala menyingkapkan petisnya. Allah punya penting. Kita imani, kita tetapkan seperti itu. Tidak usah kita tentang-tentang. Bagaimana betisnya? Itu perkara gaib. Allah menghabarkan sama kita. Namanya perkara gaib itu berhenti pada kabar yang ada. Kalau kabar yang menyatakan Allah punya betis, titik. Yauman Ustadz Ansari, ketika Allah menyingkap betis jauh-jauh dari sujud di balai seperti orang-orang yang tidak mau sujud di dunia ini dipanggil untuk sujud mereka tidak mampu sujud punggungnya aku nggak bisa dilipat. Khasiatan atau karhatuhum dillah. Pandangan mereka ketakutan. Mereka diliputi kehinaan pada hari ini. di tahun yang tersujud juga misalnya. Dulu di dunia diperintah untuk sujud. Dalam keadaan jasad mereka sehat, mereka enggak. Membangkang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kan barangkali tidak enak sama Allah. Ya, nah, kemudian petunjuknya menghadapi fitnah dan godaan ini. Famata sawwala dari insani amran. Maka kapan saja iblis itu menggoda manusia dengan satu perkara. Bayang bagi ayah atau minhu asar dan hadat maka sudah semestinya manusia itu betul-betul waspada dengan sangat terhadap godaan kita. Kita ini setiap hari digoda. Pada saat seperti itu harus betul-betul waspada. Ya. Wal yakun lahu hina amrihi bisu. Katakan kepada iblis. Ketika iblis memerintah dirinya untuk berbuat jelek, katakan kepada kepadanya. Innama turidu bima ta'muru nuski bi bulugis sahwati. Hanyalah yang kau perintahkan Engkau itu memerintah yang kau maksudkan dengan perintahmu tadi. Supaya aku melampiaskan sahwatku dengan sebebas-bebasnya. Yang kamu katakan itu nasihat. Iblis itu kalau mengajak kita berbuat ini, tampil sebagai seorang pemberi nasihat. Ingat bisa ada. Ketika Adam diperintah masuk ke dalam surga, Iblis tidak terima. Mulai digoda. Ya, dekat mendekati Adam seperti seorang sahabat karib yang bermaksud menasehati. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan dalam Al-Qur'an. Wa qasamahuma inni lakuma nasihi Padahal Fadallahuma bil Iblis datang kepada Adam. Bersumpah iblis ini kepada Adam dan Hawa. Sesungguhnya aku ini wahai Adam, Wahai Hawa, seorang yang betul-betul sahabat karib yang mau bernasehat kepada kalian berdua. Udahlah yakinlah saya ini betul-betul murni mau nasihat tidak ada kepentingan apapun. Iblis. Allah Wakala lahuma inni lakuma laminan nasihin. Fadallahuma bihurur. Lalu akhirnya keduanya diberi petunjuk sama iblis. Dengan tipu muslihat. Suruh memakan buah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Buah apa itu? Buah apa? Kul. Yang menamai buah kul itu syaitan. Kok antum ikut-ikutnya? Wala tua khutuwatih syaitan. Dinamai buah kul itu untuk menipu Anda. Wahai Adam, maukah aku tunjukkan kepadamu sajaratan khuldi? buah kekekalan. Artinya kalau kamu makan di situ, kamu akan tetap di surga, penuh kenikmatan, nggak kemana-mana, nggak akan jadi apa-apa di situ. Ditipu sama setan dengan nama-nama yang indah. Kok malah antum katakan buah? Tadi antum ini? Kapan setan itu seperti itu kita harus waspada. Kita katakan kepada setan ini petunjuk setan. Ya, inna maturidu mata'ur ruski di bulu sahwat. Seolah-olah kamu menasihati aku supaya saya apa? Ini dalam rangka kita mengikuti syahwat, itu dibolehkan oleh Allah dan seterusnya. Kita katakan. Wa kaifa yastajibu sawabul nuski lil ghaib liman lam ya liman la yanfa'u man Kita katakan seperti ini. Bagaimana itu kamu katakan sebuah nasihat? Bagaimana saya bisa percaya kalau itu nasihat wa ini karena munculnya saja dari orang yang nggak mau menasihati dirinya sendiri. Kamu saja nggak mau menasihati dirimu, bagaimana kamu menasihati aku? Bagaimana saya percaya kalau ini nasihat, sedang kamu sendiri nggak mau menasihati dirimu ketika di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ditolak seperti itu. Jangan anda di saya tak istikharah. Jangan. Ditolak itu godaan iblis. Kalian yang seperti pemberi nasihat. Ada yang tidak kalau mengajak orang kepada kebidahannya. Gayanya seperti apa? Ayo aku, Pak di sana. Bagus. Setelahnya ramah, itu menjadi salah satu. Saya rasa jangan tiga kali tak pernah ditegur. Nah, kadang-kadang itu seperti mau memberi petunjuk. Karena tadi teman dalam kesesatan. Kita harus ingat ini kisah Bapak kita Adam ini. Karena ini apa ya, Modal-modalnya supaya kita waspada dari tipu daya setan. Eh? Orang yang betul-betul belum kita kenali, belum kita tahu, bagaimana kita melepaskan kesikohan kepadanya. Maka dikatakan di sini, Tumakai fa'atiku hati aduwi. Lalu bagaimana saya bisa percaya dengan nasihat seorang musuh? Katakan kepada Iblis. Bagaimana saya bisa percaya dengan nasihat seorang musuh? Sedang dia seorang yang tidak bisa menasihati dirinya sendiri. Ya. lalu berpalinglah, kata Syekh. Jangan di situ terus, lalu berpaling. Ya. Katakan kepadanya sambil berpaling, "Fama usyani kau nikah manfaat." Enggak ada celah saya untuk menerima ucapan. Nah, begitu. Jadi nggak usah pakai dipikir, tinggalkan segera Saya iblis. Jangan malah diamperkan. Ayo ke rumah pulang, makan dulu, minum dulu. Habis nanti kita. Bisikan-bisikan yang ada pada itu berbuat maksiat. Jangan diberi telah iblis pada diri kita. Ya, fama fiya liqauli kaman tidak ada telah pada diriku untuk menerima ucapan. Fala yabqa illa annahu yasta'inu bin nafsi. Kalau itu sudah gagal, iblis kalau sudah gagal dari itu, maka tidak tersisa. Apa yang dimiliki oleh iblis ini kecuali dia akan minta bantuan hawa nafsu. Perhatikan. Kalau kita sudah tolak, gagal, kita berpaling, dah nggak ada, saya nggak bisa menerima ucapan sedikit pun. Nggak punya senjata, tinggal satu. Yasta'inu bin nafsi. Iblis akan meminta bantuan hawa nafsu yang ada pada diri orang tersebut. Nah, Li'annahu yaqussu ala hawa Karena nafsu itu selalu mendorong hawa nafsunya. nafsu Inna nafsa itu. isu Nafsu itu selalu sangat berkuasa untuk mengajak manusia kepada kejelekan. Nah, di sini. Ya. Jadi kewaspadaan kita ini harus betul-betul ekstra. Seolah-olah kita sudah berpaling. Dan, tidak mau. Iblis masih punya lah di dalam diri kita ini. Hawa nafsu dibisikkan. Sampai di rumah dipikir-pikir. Ya, iya juga ya. nggak tahu orang lagi. Nah, jangan merasa aman nggak akan mangsa itu dilepaskan begitu saja. Ya. Fal yaqtahdilil akla ila baitil fikri fi fi di Ya. nah Ketika seperti itu, ya, ketika hawa nafsu ini dipakai oleh iblis untuk menggoda diri kita, bagaimana tarifahnya? Dijelaskan oleh muallif kita ini, "Faliyah tahdiril akla ila baitil fikri." Hadirkan akal ke dalam pikiran kita. Segera. Hadirkan akal dalam pikiran kita. Akal sehat, gunakan untuk berpikir tentang fi awati dambi akibat-akibat perbuatan dosa. Dipikir ketika dipisiki untuk berbuat maksiat, masuk kita dijadikan iblis sebagai senjata untuk merongrong kita. Hadirkan segera akal sehat, kita pikir akibat dosa itu adalah kebinaan. Azab Allah, kemurkaan Allah, kebencian Allah, jauh dari Allah, kesannya ibadah, tidak nikmatnya ibadah kepada Allah. Itu sehingga kita takut dan tidak tergoda dengan hal nafsu kita. Ini caranya. Musikan kerja. La'alla madada taufiqin yab'asu junda azimati. Mudah-mudahan bantuan Allah yang berupa taufik darinya dengan kita mau mengontrol diri seperti itu akan mengirimkan tentara ya, keteguhan seseorang, tentara keteguhannya untuk melawan Yesus. apa terbuka manusia seperti dan godaannya disesuaikan dengan kecenderungannya masing-masing. Seorang dai ilallah, seorang ahlul ibadah seorang yang ahli ibadah, godaannya lebih besar daripada selain mereka. Para nabi godaannya lebih besar Inna abadan nasi bala'an al-anbiya. Summal amsal Bal amsal. Manusia yang paling keras cobaannya dari Allah adalah para nabi. Bagaimana Rasulullah Yusuf digoda dengan wanita? Syahwat. Dan godaan-godaan yang Ibrahim alaihissalam digoda dengan apa diuji oleh Allah dengan Yang benar? anaknya dilaksanakan atau tidak. Peran iblis sangat besar. Kan itu anakmu sendiri yang kamu tunggu bertahun-tahun. Sekarang setelah laki, setelah besar, setelah menyenangkan, kau disuruh menyembelih. Ini perintah yang aneh. Jangan kerjakan. Kan seolah-olah seperti itu. Maka hadirkan akal sehat. Kalau sampai kita di Allah Subhanahu wa taala, kita akan terperosok kepada akibat yang sangat mengerikan. Maka dengan itu mudah-mudahan Allah mengirimkan bantuan berupa taufik dari Allah Subhanahu wa taala, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala berupa tentara ketekuan yang ada pada diri seorang yang diteguhkan oleh Allah untuk menepis keinginan-keinginan maksiat. Berarti kuncinya adalah kuat kemana? Al-luju ilallah. Bersandar kepada Allah. Tidak ada kata yang lain. Isti'adah kepada Allah. Kita lemah, kita terbatas. Kecenderungan sahwat kita sangat besar kalau Allah Subhanahu wa taala menyerahkan kita kepada diri kita sekejap mata, hancur kita. Kan itu dalam doa yang diajarkan oleh Nabi kepada kita. Allahumma la takilni ila nafsi tarfata'an. Ya Allah, jangan keserahkan aku kepada diriku sendiri sekejap mata pun. Karena kita lemah. Kita nggak bisa apa-apa tanpa petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, tanpa penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Lucu kepada Allah. Bersandar kepada Allah, kalau kita terperosok kepada maksiat, tangisi dosa-dosa. Allah Subhanahu wa taala. Kami yang nanti sekolah dalam khairat, ya Barang siapa yang beramal seberat biji debu kebaikan dia pasti mendapat. Gembira nggak kita dengan dia? Gembira. Tenang. Antum kita semua tidak usah khawatir manakala berbuat kebaikan kok sampai luput nggak dikata ulama. Nggak usah khawatir. Nggak usah diingat-ingat. Nggak usah minta disebut oleh manusia. Tidak usah. Kerjakan kebaikan, ikhlaskan diri, selesai. Allah tidak mungkin menyanyiakan kebaikan yang kita kerjakan. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى Gak akan kemana-mana. Kita nggak usah saya kok nggak dicatat. Saya infak sepuluh ribu kok nggak dipanggil. Untuk apa itu aja Perhatikan hadis Rasulullah SAW tentang salah satu orang yang mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada naungan kecuali naungannya pada saat itu. Di antaranya oleh Nabi Yunus Karim sallallahu alaihi wasallam wa Takut dapat bi dapat fa akfaha hatta la ta'lam maluhu ma anfaqat yaminuhu. Seorang yang menginfakkan satu nafas dia sembunyikan infak dia itu tadi. Sehingga tangan kirinya tidak tahu apa yang diberikan oleh tangan kanan. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'a wa la syukura. Kami memberi makan kepada kalian itu karena wajah Allah. Kami tidak menginginkan dari kalian balas budi dan rasa terima kasih. Manusia. Tidak usah disebut-sebut. Itu semua saya. Kalau enggak, terjadi. jadi. Untuk apa ya? Orang yang antum ajak bicara tenaga tidak bisa menolong antum secuil pun. Apalagi urusan urusan akhirat, urusan urusan ada. Lah, kecil. Banyak berdoa Allah menjadikan amal tidak khalifah wala taj'al li ahadin minhu saya Ya Allah jadikan amal itu ikhlas semata-mata karena wajah dan jangan menjadikan sedikit pun darinya untuk selain. Ini yang berat, ini yang besar. Ini yang harus diagungkan oleh manusia untuk melawan iblis. Karena iblis menyerah dari hamba-hamba yang mukhlasin. Inna ibadakal mukhlasin. Kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Jangan. Jangan berikat iblis untuk masuk ke dalam amal itu. Nah, nah. kemudian bayangkan askarabun hawa wa nas. Maka bisa mengalahkan tentara Allah nafsu dan godaan setan tadi dengan bantuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi manakala hadir bisikan setan kepada awan nafsu, kita lalu mengingat Allah Subhanahu wa taala, hadirkan pikiran cerdas kita. Kita ingat akibat-akibat dosa, siapa yang kita maksiati Allah Subhanahu wa taala yang kalau mengajar tidak ada seorang pun yang bisa menyelamatkannya. Takut. Maka dengan itu Allah akan memberikan bantuan. Keteguhan hatinya yang itu bisa mengalahkan tentara hawa nafsu, tentara iblis dengan tauhid dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ma'asyiral muslimin rahiman wa rahimakumullah. Itu di antara bentuk fitnah dari iblis, tipu daya iblis kepada Bani Adam. Maka sekali lagi, mari kita jadikan hal itu sebagai suatu pelajaran yang betul-betul kita catat dalam utama emas pada diri kita. Bahwasanya dalam perjalanan kita sampai kita nanti jauh kiamat, kita ini musafir. Setiap langkah kaki yang kita langkahkan itu adalah tapakan kaki di jalan tapak. Berhenti tapak hanya di dua tempat. Berhentinya tapak Bani Adam hanya pada dua tempat. Iman finnar wa imma fil Kalau tidak di neraka, ya berarti di surga. Al-Imam Ibnu Qayyim menyatakan, "Wal hubna kullal hubni man dhalla fi akhir sarai." Kedunguan di puncak kedunguan, kebodohan yang di puncak kebodohan, seorang yang sesat di akhir safarnya. Perjalanan panjang di dunia ini menghadang kita iblis, menghadang kita syaitan, menggunakan hawa nafsu yang ada pada diri kita untuk terus menyimpangkan kita dari jalan papar kita ini. Untuk berhenti di dunia ini, bersenang-senang di situ, melupakan perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang bisa menyelamatkan kita? Tidak ada kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bersandar, minta tolong kepada Allah, ibadai Allah, taati Allah, cintai Allah dengan sejujur-jujurnya. Seorang yang jujur meminta surganya Allah, seorang yang jujur beriman kepada Allah, seorang yang jujur merindukan dan mencintai Allah, seorang yang jujur ketika meletakkan wajahnya sujud menyembah Allah, mustahil Allah tidak akan berikan apa yang dia inginkan. Ini pentingnya sifku, kejujuran. Seorang yang merengek-rengek minta kepada Allah dengan kejujuran yang meminta surga, meminta jalan yang mendekatkan diri kepadanya, mustahil Allah tidak beri. Allah bayar muslimah tidak harusnya tidak ada yang masuk. Sekalipun dia terperosok kepada dosa. Kalau dia jujur, dia ingin mengharapkan wajah Allah. Dia ingin mencari Allah, ingin mendekat diri kepada Allah. Mustahil dia tidak akan mendapatkan apa yang dia inginkan. Karena Allah subhanahu wa ta'ala. Inna rahmatullah qaribun minal muqsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu dekat kepada orang-orang yang baik. Baik dalam dua hal. Baik dalam muamalah dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Al-ihsan baik dalam muamalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat penafsiran ihsan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-ihsan apa itu ihsan? An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innaka yara. Engkau sembah Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Sedang hamba tak mungkin di dunia ini melihat Allah Subhanahu wa taala. Fa in lam yakun fa innahu Kalau engkau tidak bisa melihat Allah, Allah pasti melihat di Allah Subhanahu. Ini ihsan. Ihsan kepada Allah. Ihsan yang kedua, ihsan kepada makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Berbuat baiklah kepada makhluk Allah, bantu mereka karena Allah telah berbuat baik kepada diri. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Demikian maaf dan wa soalan kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Mudah-mudahan sekali lagi Allah Subhanahu wa taala melindungi menjaga kita dari godaan iblis, tipu dayanya dan fitnahnya dan menjadikan kita seorang yang berjalan pada jalannya, semakin kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala sampai waktunya kita menemui Allah Subhanahu wa taala dengan pertemuan yang Allah Subhanahu wa taala ridho kepada kita sekalian. Wallahu a'lam bishawab wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ini waktunya kayaknya. Apa hukum mengajari mati ilmu semisal contoh yang dimana kita mengeluarkan para kalau majelis itu untuk membangun al-wala wal bara, jangan. Al-wala wal bara bukan dengan majelis. Al-wala wal bara dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita menjadi berkorban yang mengelompokkan kita ini tanpa alasan tadi apa Ahli sunnah kata kelompok-kelompok yang berat. Mereka tidak akan unggul kecuali sunnah. Dan tidak memakai manusia kecuali di atas sunnah. Al-Quran wal sunnah dengan pemahaman maka pun pelakunya, mereka hancur. Jadi jangan mau dikira-kira bahwa amat dan ini sama manusia di budaya ini. Tetaplah bersama. Sedang